Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan oleh Allah Taala kesempatan waktu yang luang untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fillah, Kita bersyukur kepada Allah Taala kita sudah selesai mengkaji kitab Syara Akidah Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi ada beberapa poin yang perlu saya mengulangi kembali. Karena kajian ini sudah bertahun-tahun baru selesai pada pekan yang lalu. Karena itu ada beberapa uh, poin mungkin dua atau tiga poin yang perlu saya tegaskan kembali karena ini masalah yang penting yang kita akan bahas pada hari ini yaitu bab yang kedua dari syara akidah sunnah wal Jamaah. Ini mungkin sudah pernah dikaji ya kurang lebih tujuh tahun yang lalu. Ya. Jadi harus diulangi lagi. Terutama yang ikut kajian juga banyak yang baru, yang belum paham. Dan bab kedua ini untuk semuanya. Artinya bagi orang yang baru ngaji, bagi talibul ilm, bagi para dai, para ustadz juga harus tahu tentang kaidah ini. Itu bab yang kedua dari syarah akidah al-sunnah jamaah di halaman 47 kaidah dan prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Artinya manhajul istidlal inda ahli sunnati wal jamaah manhaj al istidlal manhaj dalam mengambil dalil menurut ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan masalah i'tiqad dan masalah akidah. Jadi kaidah dan prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil ini masalah yang penting yang harus dipahami oleh setiap talibul ilm, setiap penuntut ilmu, dan juga para da'i, para ustadz. Karena kaidah ini tempat kita berpijak dalam kita mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga dalam kita menggunakan dalil tersebut supaya kita tidak sesat sebab nanti Ahlul bid'ah juga mereka punya kaidah, punya prinsip dalam mengambil dan menggunakan dalil. Saya ambil contoh kalau dalam akidah salaf dalam kita mengambil dalil Quran dan sunnah dan ijma' as-sahabah. Adapun Mu'tazilah umumnya contoh. Dia betul mengambil Quran dan Sunnah, tetapi tidak mengikuti ijma, akan tetapi mereka lebih banyak menggunakan akal. Dan secara umum demikian, apakah itu Mu'tazila, apakah itu Asharia, maupun yang lainnya. Lebih dominan akal sampai mereka mempunyai prinsip kalau ada Al-Quran atau Sunnah yang bertentangan dengan akal mereka, maka ditolak Quran dan Sunnahnya. Yang dipakai akal oleh mereka. Ini sesat. Dan ini sumber bid'ah. Dan begitu juga yang lainnya. Ada yang mengambil dalil bukan dengan Quran, bukan dengan Sunnah. Tapi menurut mimpi. Atau kasyf atau yang lainnya. Ini dalam tarekat, dalam tasawuf. Ini sesat. Karena pijakan kita dalam mengambil dalil Quran dan Sunnah dan ijma' sahabat. Maka akan dijelaskan di sini ada 10 poin dan kita lihat waktunya untuk kita bahas kaidah dan prinsip ahlu sunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Yang pertama, Sumber akidah adalah Kitab Allah, Al-Quran. Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Dan ijma' salafus saleh. Jadi sumber akidah adalah Kitab Allah, Al-Quran. Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Dan ijma' salafus saleh. Kalau disebutkan akidah, karena pembahasan kita dalam buku ini pembahasan tentang akidah. Ya semua dalam kita beragama ini ya sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' As-Salafus Salih. Di sini disebutkan sumber akidah kitabullah yaitu Al-Quran. Sebagaimana kita sudah mengetahui semuanya. Orang Islam semua mengetahui bahwa kitab mereka adalah Al-Quran dan Al-Quran terpelihara. Nggak ada perubahan padanya dan nggak ada kebatilan. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Nggak ada perubahan dan tetap terjaga sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr di ayat 9 Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun Inna nahna nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Dzikra Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidhun. dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Al-Qur'an terjaga, terpelihara sampai menjelang kiamat yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu, tibanan di syai, menjelaskan segala sesuatu. Kita pakai yaitu Al-Quran. Kemudian As-Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan sunnah juga merupakan wahyu sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najm di ayat 3 dan 4 wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan beliau Muhammad SAW tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala. Dan Nabi juga bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah bahwa aku diberikan oleh Allah Taala Alkitab yaitu Al-Qur'an wa ma'hu ma'ahu dan yang seperti Al-Qur'an bersamanya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba. Ala ini utitul kitaba wa mithlahu ma'hu. Ketahuilah aku diberikan Alkitab dan yang sepertinya bersamanya. Maka para ulama menjelaskan bahwa as-sunnah juga termasuk wahyu yang terpelihara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena as-sunnah menjelaskan Quran, menerangkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Ya, tetap terjaga karena Al-Quran membutuhkan sunnah untuk penjelasan. Makanya Rasulullah SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Rasulullah SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl di ayat 44 bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dzikra لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Jangan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab kami turunkan Al-Qur'an kepadamu agar engkau menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilaika dhikra. Itu lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 44 dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab kami turunkan kepadamu Muhammad al zikra yaitu Al-Qur'an litubayyana lin-nasi ma ilaihim agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka wa la'allahum yatafakkarun dan agar mereka berfikir agar mereka berfikir Jadi ya, Rasulullah SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Maka di sini disebutkan sumber akidah adalah kitabullah yaitu Al-Quran. Kemudian sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Dan ijma salafus saleh. Dan ijmanya para sahabat. sebagai yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah dan juga dalam kitabnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah di juz yang ketiga beliau mengatakan wal ijma'u wal aslu tsalitsu alladhi yu'tamadu alayhi fil ilmi wad din wa hum yazinuna bi hadhihi al usul al thalatha jami'a ma alayhi an nas min aqwalin wa af'a wa a'malin batinatin aw zahiratin mimma له تعلق بالدين والإجماع wal kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya dalam kutipnya Al-Aqidah al wasatiyah dan juga dalam Majmu' fatwa di juz yang ketiga dan ijma' yaitu prinsip yang ketiga yang orang bersandar dengannya dalam masalah ilmu dan agama dan mereka ahlu sunnah, wahum itu mereka ahlu sunnah, yazinuna menimbang bihadil usul atalatha dengan tiga prinsip ini yaitu Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. Mereka menimbang dengan tiga ini jami'a ma'alihin nas yaitu semua apa yang dilaksanakan oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perkataan, atau amal. Baik amal itu batin maupun zahir. Dari apa-apa yang berkaitan dengan agama. Dari apa-apa yang berkaitan dengan agama. Ditimbang. Artinya ada nggak keterangannya dari Quran, Sunnah dan Ijma' salafus saleh. Kata beliau rahimahullah, wal ijma'u alladhi yandabitu wa ma kana alaihi salafus saleh idh ba'dahum kathura al-ikhtilafu wa intasharat al-ummatu ijma' yang terjaga arti yang terpelihara yaitu ijma yang dilaksanakan oleh salafus saleh. Kenapa? Id ba'dahum karena orang-orang sesudah mereka sesudah salafus saleh kathirul ikhtilaf mereka banyak ikhtilaf, perselisihan. Wan tasyaratil ummah dan umat ini sudah bertebaran di muka bumi. Tapi yang para sahabat semuanya berkumpul. Mereka berkumpul di di Madinah. Jadi disebutkan di sini ijma yang dimaksud ijma salafus saleh. Dan ijma'nya mereka maksum. Ijma'nya salafus saleh maksum ijma'nya mereka. Adapun individu mereka tidak maksum. Ijma'nya mereka maksum, tapi individu mereka itu tidak maksum. Itu di poin yang ketujuh. Untuk melihat di poin yang ketujuh di halaman 50. Disebutkan di poin yang ketujuh, Rasulullah SAW adalah maksum, dipelihara oleh Allah dari kesalahan. Dan para sahabat radhiyallahu anhu majmain secara keseluruhan dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesesatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami ala dalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari sahabat Ka'ab bin Asim al ashari dan diasarkan oleh Syekh al bani dalam silsilah hadis As-Sahihah di juz yang ketiga. Jadi ijma'nya sahabat masum, namun secara individu sahabat tidak ada seorang pun dari mereka yang masum. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi ijma'nya sahabat maksum. Adapun individu sahabat itu tidak tidak maksum radhiyallahu majma'in. Jadi setiap apa aja harus kita timbang dengan ini dari perkataan atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan agama ibadah. Ada orang punya pendapat atau keyakinan sesuatu, ya lihat dalilnya ada apa enggak. Keterangannya. Atau orang mempunyai pendapat melakukan sholat atau zikir. Kita lihat. Dalilnya ada apa tidak. Jadi semuanya itu yang berkaitan dengan agama ditimbang dengan Quran, sunnah, dan ijma' salafus salih. Kalau tidak demikian akan rusak agama ini. Orang akan berkata seenaknya. Orang akan berbuat seenaknya. Dalam agama kita sumbernya adalah jelas Quran, Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kalau orang dibiarkan melakukan apa saja terserah saya nggak bisa. Dalam kita beragama yang berkaitan dengan agama ini dalilnya mana? Ada dalil atau tidak dalam kita beragama? Sebab kita tidak boleh kita ikut apa yang kita tidak tahu. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma salakabihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jadi kamu ikut apa yang kamu tidak tahu karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi harus kita ikut dalil. Enggak boleh kita ikut apa kata orang atau apa kata ustadz atau apa apa kata syekh. Enggak, dalilnya mana? Dalam kita beragama dalil bukan perkataan manusia. Dalilnya ada atau tidak? Ini penting dalam kita beragama ini penting sekali. Karena kalau kita lihat terjadinya kesyirikan, bid'ah, khurafat dan yang lainnya ini disebabkan karena omongan manusia. Dan manusia secara umum ikut-ikutan dalam beragama, nggak boleh. Ini kita bicara soal masalah agama. Bicara soal agama kembalinya kepada dalil dari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kata habib, bukan kata yang lainnya. Dalilnya ada atau tidak. Dan kadang-kadang di masyarakat ketika mereka mengikuti satu keyakinan atau juga satu ibadah yang dilakukan turun temurun, mereka mendasarkan ini sudah dari dulu. Ini nenek moyang seperti ini. Nenek moyang. Ukuran mereka dalam beragama bukan dalil, tapi nenek moyang. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran Quran dan Sunnah. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Anda melihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Ayat 170. Surah Al-Baqarah, ayat 170. Allah berfirman, Wa idha qila muttabi'u ma anzirallah, qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, aw law kana aba'uhum la ya'qiluna شَيْئًا wa la Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170, "Wa idza qila muttabi'u ma Allah qalu bal tabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana" <coughs> Allah kan abahum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati padanya bapak dan nenek moyang kami. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berpikir sama sekali dan tidak mendapatkan petunjuk. Gak boleh kita ikut dalam kita beragama ini. Bahkan Allah menyebutkan di dalam surah Luqman bahwa syaitan mengajak mereka ke neraka dengan sebab mereka mengikuti bapak dan nenek moyang itu justru akan membawa mereka ke neraka. Dalam surah Luqman, surah yang ke-31 di ayat 21. Allah berfirman di surah Luqman, surah 31 ayat 21, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana." Awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, itulah apa yang Allah turunkan. Qalu mereka berkata, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa yang kami mendapati atasnya nenek, nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Apakah mereka akan ikut juga nenek moyang mereka? Yang setan itu mengajak mereka ke neraka sa'ir. Jadi ini peringatan tentang tidak bolehnya mengikuti nenek moyang dalam kita beragama. Di dalam kita beragama nggak boleh kita ikuti nenek moyang. Agama sumbernya dalil. Jangan dari dulu seperti ini orang mengadakan acara-acara begini dari dulu. Apakah pasang sesaji atau mengadakan semedi atau yang lainnya? Ini nggak boleh. Ini kita bicara soal agama. Nggak boleh kita ikut. Ini perbuatan syirik yang mereka lakukan. Bahkan Allah menyebutkan di sini apakah mereka akan ikut juga? Padahal bapak dan nenek moyang mereka akan mengajak mereka ke neraka sair. Artinya dengan mereka mengikuti justru setan mengajak mereka ke neraka sair. Dan juga di masyarakat yang sering terjadi, sering mereka berdalil dalam beragama itu mengikuti orang banyak. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Lihat surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116. Di surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116 Allah berfirman wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan sesatkan kamu jalan Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Tidaklah mereka melainkan hanya tidaklah mereka mengikuti melainkan hanya sangka-sangka dan tidaklah mereka melainkan berdusta. Allah menyebutkan bahwa orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Di masyarakat dalam beragama mengikuti orang banyak. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Kalau kita ingat ini. Dan juga kalau kita lihat lagi ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, bahwa orang banyak secara umum ini kalau kita tanya yang ngaji dengan yang nggak ngaji banyakkan mana? Yang nggak ngaji yang terbanyak. Yang sholat dengan yang nggak sholat berjamaah banyakkan mana? Yang nggak sholat berjamaah secara umum. Yang taat dengan maksiat yang banyak mana? Yang maksiat yang terbanyak. Maksiat yang terbanyak yang dilakukan manusia. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa inna kathiram minan nasi Sesungguhnya kebanyakan manusia orang-orang fasik manusia ini. Yang terbanyak fasik manusia ini. Yang taat sedikit. Yang terbanyak fasik manusia ini. Yang terbanyak manusia mengikuti hawa nafsu mereka. Makanya kita harus lihat bahwa kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa manusia secara umum Orang banyak itu fasik. Bahwa orang banyak itu fasik. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia adalah orang-orang fasik. Surah Maidah surah yang kelima ayat 49. berapa ayat lagi yang menjelaskan bahwa orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Ini dalam kita beragama harus kita lihat ini. Seperti ini. Yang kita lihat dalil. Jadi minta dalil. Kalau ada orang mengatakan begini, dalilnya mana? Yang kita minta dalil. Dalam kita beragama ini dalilnya mana? Ketika dalilnya itu dibawakan sahih atau tidak. Dan bagaimana penjelasan para ulama tentang dalil itu. Ini harus kita teliti betul dalam kita beragama. Supaya kita nggak sesat. Karena dulu pernah kita sesat, Allah berikan hidayah. Jangan kembali lagi kepada kesesatan, jangan. Allah sudah berikan hidayah kepada kita, jangan kemudian kita kembali lagi kepada kesesatan. Kan doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah jangan kau sesatkan kami sebelum kau beri petunjuk kepada kami. Jangan mengikuti ini akan sesat manusia. Begitu juga yang juga untuk memperhatikan bahwa guru, ustadz, dan yang lainnya juga bukan ukuran kebenaran. Yang kita ikut dalil yang dibawakan oleh guru atau ustadz itu. Kita nggak boleh fanatik kepada guru, nggak boleh. Yang kita ikut dalil yang disampaikan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 31. Dalam surah Taubah ayat 31 Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun." Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan juga menjadikan Al-Masih bin Maryam termasuk sebagai Tuhan selain Allah. Wama umiru dan tidaklah mereka diperintah illa melainkan liya'budu ilaha wahida. Wama umiru illa liya'budu ilaha wahida dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah, Tuhan yang satu. La ilaha illahu. Tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah subhanahu wa amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ketika ayat ini turun dan Nabi bacakan kepada para sahabat, ada seorang yang baru masuk Islam dari agama Nasrani yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu an. Adi bin Hatim waktu itu pakai salib kata Nabi itrah angkel wathan buang itu salib kamu. Kemudian setelah dibuang oleh Adi bin Hatim Adi mengatakan, Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Artinya kami nggak menyembah pendeta-pendeta kami, kami nggak menyembah kepada pendeta dan rahib-rahib, kami nggak menyembah. Kata Nabi SAW, bukankah kamu menghalalkan apa yang mereka halalkan dan bukankah kamu mengharamkan apa yang mereka haramkan? Iya, tilka ibadatuhum kata Nabi. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Artinya mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Ikut aja Kan dalam agama Nasrani yang ada itu bukan dalil, yang ada apa? Doktrin. Yang ada dalam agama Nasrani doktrin. Ikut aja mereka. Dikatakan Tuhan itu tiga ikut. Dikatakan Isa anak Tuhan ikut. Enggak ada dalil. Dalam Al-Quran disebutkan Allah mengatakan kepada Nabi Isa, apakah kau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan? Tidak. Nabi Isa. Enggak ada dalil yang mereka sebutkan. Ini kebohongan. Kemudian mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seperti apa? Bagi pendetanya diharamkan atau biawarit, biarawatinya diharamkan apa? Menikah. Dan nikah dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran. Dan Nabi juga satu menghalalkan. Nah, mereka mengharamkan. Jadi ikut aja. Apa yang mereka katakan ikut. Itu ibadah. Nggak boleh. Makanya kita juga nggak boleh mengikut. Apa yang dikatakan oleh guru atau ustadz atau yang lain yang kita minta apa? Dalil, dalilnya ada atau tidak. Gitu. Kita beragama dalil, ini penting supaya kita nggak sesat. Sekarang kita masuk yang kedua. Setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Jadi hadis dibagi oleh para ulama tentang jumlah bilangannya, tentang datangnya kepada kita ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau mutawatir yang diriwayatkan dari banyak perawi dan jumlahnya banyak. Sedangkan hadis ahad hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat lebih, tetapi periwayatannya dalam jumlah yang terhitung atau hadis ahad adalah ya hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat mutawatir. Dan penjelasan tentang ini yang mulai membagi tentang hadis ini mutawatir, ahad, diterima dan tidak. Kalau Para ulama ahli hadis membagi dari segi datangnya aja kepada kita. Kalau diterimanya semua wajib diterima, mutawatir atau ahad. Ini dibahas di dalam kitab-kitab akidah karena yang mulai pertama kali mengatakan ahad itu tidak bisa dipakai sebagai hujah dalam masalah akidah, dikatakan ahad itu zon, itu yang pertama kali mulai adalah Mu'tazilah. Yang pertama kali Mulai itu Mu'tazilah yang sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Risalah. Imam Syafi'i sudah bantah dalam kitabnya Risalah tentang orang-orang yang berpendapat tentang hadis ahad ini sudah dibantah oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah sudah menjelaskan tentang wajibnya kita menerima hadis Nabi SAW selama riwayatnya sahih. Apakah itu ahad atau mutawatir wajib diterima meskipun satu sanat satu perawi sama sahih wajib diterima karena Nabi SAW juga mengutus para sahabat yang mengajarkan tentang akidah tentang tauhid satu orang Nabi mengutus Muadzin bin Jabal yang hadis sudah kita baca pada pekan-pekan yang lalu di akhir-akhir buku ini yaitu Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman untuk mengajarkan yang pertama kali tentang apa? Akidah sendiri. Jadi justru diterima akidah itu meskipun orangnya satu yang membawakannya. Para dai yang diutus oleh Nabi satu orang satu orang dan mengajarkan pertama kali tentang akidah, kemudian baru sholat, baru zakat, baru yang lainnya. Dan secara dalil juga menunjukkan bahwa apa aja yang datang kepada kita dari Nabi wajib kita terima dan gak dibedakan apakah itu ahad atau mutawatir. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, kita melihat di sini surah 59 ayat 7, Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, apa yang dilarang kamu tinggalkan, bertakwalah kepada Allah dan Allah itu sangat keras siksanya. Jadi apa yang datang dari Nabi SAW wajib kita terima. Nggak boleh kita bedakan apakah ini ahad, nggak bisa jadikan hujah dalam akidah, nggak boleh. Kita wajib untuk menerima apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Karena memang nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada juga orang-orang yang ingkar sunnah yang Nabi sudah sebutkan nanti akan ada orang-orang yang mereka itu hanya menerima Quran aja. Kalau ini jelas kafir. Kalau orang sudah mengatakan cukup bagi kami Quran aja, maka ini orang ini kafir. Nabi sudah sebutkan nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Nabi sudah terangkan bahwa oh, apa aja yang datang dari Nabi SAW itu wajib diterima. Saya bacakan hadisnya tentang nanti akan ada orang yang berpegang kepada Quran aja. Kemudian Nabi menjelaskan tentang wajibnya untuk berpegang kepada Quran dan Sunnah. Dan sama isinya dari Quran dan Sunnah itu. Apa yang Nabi halalkan sama seperti yang Allah halalkan. Apa yang Nabi haramkan sama dengan apa yang Allah haramkan. Hukumnya sama. Anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu an qal. Qala Rasulullah ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ala yushiku rajulun syaba'an. ala arikati yaqulu alaikum bihadal Qur'an fama wajadtum fi min halalin fahillu wa ma wajadtum fi min haramin faharrimu. وإنما حرم الله مثل ما حرم الله ألا لا يحل لكم لحم لحم حمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعل من يقروه وإن لم يقروه فله أن يعقبه بمثل قراءة Dari Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sungguhnya aku diberikan Alkitab Al-Quran dan yang seperti Al-Quran bersama yaitu As-Sunnah. Ketahuilah, nanti akan ada orang yang kenyang di atas sofanya sambil berkata, cukuplah bagi kamu untuk berpegang dengan Quran saja. Apa yang kalian dapat, hukumnya halal dalamnya, halal, kalian halalkan. Dan apa yang kalian di hukumnya haram, maka haramkan. Kata Nabi, ketahuilah. Nabi membantah ini. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tidak halal bagi kalian keledai negeri, keledai piaraan dan tiap-tiap bertaring dari binatang buas dan tidak halal pula barang pungutan kafir muahad kecuali bila pemiliknya tidak memerlukannya. Dan barang siapa yang singgah di satu kaum, maka wajib atas mereka kaum itu untuk memberikan jamuan. Bila mereka tidak memberikan jamuan, maka orang itu boleh mengambil sesuatu dari, dari mereka dengan semisalnya sebagai ganti karena mereka tidak menjamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabran dalam Mu'jamul Kabir dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as sahiha di juz yang ke-6. Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada yang demikian. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita seperti yang sudah kita hafal. Kata Nabi SAW, ini qataraktu fikum syai'aini lan tadilu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alaiya al-hawd. Kata Nabi, ya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata telah bersabda Rasulullah sungguh aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang dengan dua perkara itu kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnahku dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang kepadaku di telaga di surga. Di sini sahih dari Imam Hakim dan Baihaqi. Artinya di sini yang saya mau tekankan di sini, Nabi nggak membedakan di sini tentang hadis mutawatir atau ahad. Pokoknya apa yang datang dari Nabi wajib kita ambil dan kita amalkan tanpa membedakan itu. Karena jalan keselamatan manusia ini dengan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Yang datang dari Nabi SAW itu ambil. Sini pembedakan kalau ini ahad nggak perlu kita ambil. Dan ini sudah dibantah oleh oleh para ulama pendapat-pendapat Mu'tazilah ini. Yang kemudian diikuti oleh yang lainnya. Yang ketiga, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Jadi yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nas Al-Quran itu sendiri yang menjelaskannya. Kemudian para para salafus soleh pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka. Seperti ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menetapkannya. Dan di buku ini sudah dibahas tentang wajib kita menetapkan semua nama dan semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi yang sahih tidak boleh kita mengingkarinya. Tidak boleh kita mentakwilnya. Tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk. Tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah tidak boleh. Oh, kita tetapkan, Umumnya disebutkan di dalam Al-Quran tentang yadullah, tangan Allah. Ya artinya tangan ya tangan. Tapi tentang kaifiat tangan itu kita nggak tahu. Tangan Allah. Wajib kita menetapkan. Nggak boleh tangan dalam bahasa Arab bisa berarti tangan, bisa berarti kekuatan. Nggak boleh. Kalau sudah berbicara tentang sifat-sifat Allah, kita wajib menetapkan. Nggak boleh diartikan dengan yang lain. Ya tangan ya tangan. Nggak boleh diartikan dengan nikmat atau yang lainnya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman ala arsistawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ya wajib kita tetapkan Allah bersemayam di atas arsh. Wajib kita tetapkan. Gak boleh kita artikan istawa itu maksudnya istaula berkuasa. Gak ada secara bahasa juga yang mengatakan demikian. Ini pendapat orang Nasrani pada asalnya. Yang benar, istawa ya Allah istiwa di atas arsy. Artinya Allah tetap Istiwa di atas ars kita wajib tetapkan. Allah menyebutkan dalam 8 ayat dalam Al-Qur'an, Allah istiwa di atas ars. Dan ada juga dalam kitab ini syarah akidah. Kita wajib tetapkan, nggak boleh kita mengartikan yang lain. Karena jelas dalam Al-Quran diartikan demikian, dalam hadis Nabi diartikan dan para ulama salaf mengartikan juga istiwa, nggak diartikan dengan kekuasaan atau yang lainnya. Soal keifiatnya kita nggak tahu. Contoh yang lain, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan umpamanya tentang satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ini bukan berkaitan dengan sifat, bukan. Dan saya akan sebutkan lagi tentang sifat. Yang bukan berkaitan dengan sifat. Sifat artinya ketika disebutkan nama Al-Quran kita lihat bagaimana penjelasan dalam ayat Al-Quran. Saya ambil contoh. Allah berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Berfirman dalam surah al am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman bagi mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat mengatakan Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Semua kita berbuat zalim. Nabi SAW menjelaskan maksud zalim di sini seperti yang Allah firmankan dalam surah Luqman di ayat 13. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku jangan berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang yang besar. Artinya ayat ini dalam surah Al-An'am ditafsirkan dijelaskan oleh ayat yang lain Maksudnya kezoliman dalam surah An'am artinya syirik. Ditafsirkan dengan ayat yang lain. Jadi Nabi menyebutkan SAW bahwa arti zolim dalam ayat surah Al-An'am itu 82 maksudnya syirik. Jadi arti lengkapnya dalam surah Al-An'am alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan Kezaliman maksudnya dengan kesyirikan. Bagi mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Artinya orang-orang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, maka orang itu mendapatkan rasa aman nanti di hari kiamat. Dan dunia mendapatkan petunjuk dia. Itu ayat ditafsirkan dengan dengan ayat. Sambil contoh yang lain yang berkaitan dengan ayat sifat atau dengan hadis sifat. Allah menyebutkan, uh, Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah SWT turun ketika sepertiga malam ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunia hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah SWT turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Ya kita wajib mengartikan sesuai dengan sabda Nabi SAW. Allah turun ke langit dunia. Kalau diartikan umpamanya maksudnya turunnya rahmat. Dari mana keterangan rahmat? Enggak boleh. Enggak ada keterangan yang dimaksud turunnya rahmat. Ya turun kita artikan dengan turun. Tapi tentang kaifiatnya enggak tahu. Kalau bicara soal masalah sifat-sifat Allah, enggak boleh menanyakan tentang kaifiatnya tidak boleh. Bagaimana sifat Allah itu enggak boleh. Bukan tentang wajah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah tidak boleh. Karena Allah tidak menjelaskan. Nabi juga tidak menjelaskan. enggak boleh kita bertanya. Gak boleh kita bertanya. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah, marah Imam Malik. Imam Malik mengatakan tentang masalah istiwa al istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Artinya istiwa itu malu sudah ketahui dalam bahasa Arab tentang istiwa. Tentang keifiatnya tidak diketahui. Mengimaninya wajib dan menanyakannya bid'ah. Maka dikeluarkan dia dari majelisnya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah. Maka ini harus kita perhatikan. Jadi kita memahami Quran dan Sunnah, ya dalilnya Quran dulu, penjelasan Quran. Kemudian setelah itu Sunnah dan penjelasan ulama salaf dan para imam yang mengikuti mereka tapi ini penjelasannya harus jelas dengan dalil. Tidak boleh orang menjelaskan Quran dengan ra'yu. nggak boleh. Pasti sesat. Pasti sesat. Seperti orang-orang Syiah. Ini mereka jelas-jelas sesat sudah. Sesat, sudah menyimpang. Karena termasuk firqa-firqa yang awal-awal yang menyempal dari siratul mustaqim. Jadi yang pertama menyempal itu adalah Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian Murji'ah. Dari 73 golongan itu awalnya empat ini, kemudian bercabang lagi. Penambah nanti Mu'tazilah dan yang lainnya. Ya Syiah seperti mereka menafsirkan dengan penafsiran yang keji. Dalam surah Al-Baqarah Kalimat antazbahu baqarah, kata mereka baqarah itu maksudnya Aisyah. Kalau kamu menyembelih al-baqarah maksudnya Aisyah. Ini tafsir yang kecil dan pernah ada yang seperti ini. Ini sesat. Kemudian juga orang-orang tasawuf menafsirkan bahwa Quran itu ada yang zahir, ada yang batin. Ini juga sesat. Enggak ada semuanya jelas Al-Quran ini. Orang bisa memahami semuanya karena Allah menurunkan Al-Qur'an untuk dipahami. Sampai Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Qur'an atau hati mereka itu terkunci? Artinya mudah dalam memahami Al-Qur'an mudah sekali. Untuk jadi peringatan juga mudah sampai Allah mengulang-ulang. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal Memudakir, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau ingat? Jadi yang menjadi rujukan dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah, nas, nas Al-Quran itu sendiri. Kemudian hadis Nabi SAW dan pemahaman salafus soleh, kemudian imam yang mengikuti jejak mereka. Kemudian baru dilihat dari yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka telah tidak boleh dipertentangkan lagi dengan hal yang sifatnya berupa kemungkinan merubah berbahasa. Kalau ada penafsiran dari Quran, dari ulama salaf, kita mengambil yang paling kuat dari penafsiran itu. Kalau umpamanya ada dua pendapat, ya kita mengambil dua pendapat yang paling kuat. Yang kita tambah lagi dengan ketiga, cukup dengan dua itu. Kalau um-, umpamanya ada empat, ya kita ambil yang paling kuat atau empat itu bisa disatukan. Empat itu, ya cukup. Saya ambil contoh. Seperti Al-Hafidh Ibn Kathir ketika menjelaskan ayat Ihdina al mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Yang pertama menjelaskan makna sirat al mustaqim. Artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan al-haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Empat penafsiran. Kata Ibnu Katsir, empat ini nggak bertentangan. Jadi siratul mustaqim diartikan dengan kebenaran. Yang kedua ditafsirkan dengan siratul mustaqim yaitu Islam. Yang ketiga ditafsirkan al mustaqim yaitu Al-Qur'an. Dan yang keempat tafsirkan dengan Abu Bakar Umar. Tidak bertentangan. Empat ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Meskipun disebutkan di sini cuma Quran aja, maksudnya Quran Sunnah. Sebab nggak bisa orang berpegang hanya dengan Quran aja. Quran Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Salih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Nggak bertentangan. <coughs> Paham ya? Jadi makna siratul mustaqim dijelaskan oleh Ahab bin Mukathir. Nanti bisa lihat dalam tafsir mukathir Ketika menjelaskan ayat atau menjelaskan surah Al-Fatihah di awal-awal ketika menjelaskan siratul mustaqim disebutkan empat penafsiran. Kata beliau, ini enggak bertentangan. Karena orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar Umar. Dan Nabi juga bersabda SAW, kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Enggak pertentangan. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya <clears throat> kita selamat banyak dari firqah-firqah yang sesat yang mereka menafsirkan dengan rokyunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat. Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini e, menurut bahasa begini, nggak boleh. Kalau ada penafsiran dari penjelasan <clears throat> para salafus soleh atau udah jelas dari Quran, nggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan Sunnah dan Ijma' Salafus Salih. Ini penting untuk kita pahami. Ini baru tiga poin yang kita bahas ya. Atau satu lagi, yang keempat. <clears throat> yang keempat. Yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama, usuluddin. Semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru. Yang tidak ada contoh sebelumnya apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus dan kenabian pun telah ditutup sebagaimana Allah SWT berfirman al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa radd." Barang siapa mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan dari bagian darinya, maka amalannya tertolak. Di sini sahih Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi prinsip utama dalam agama ini semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru agama. Ini penting ini. Dalam kita beragama ini penting bahwa agama sudah sempurna. Sempurna agama Islam. Yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Sebagian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu Nabi bersabda sallallahu "Ma baqiya syai'un yuqarribu al jannati wa yuba'idu an nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke sorga dan membawa kalian ke neraka mereka sudah jelaskan kepada kalian. Sempurna agama Islam ini. Maka orang nggak boleh menambah-nambah lagi sesuatu yang baru dalam agama ini. Islam sudah sempurna. Nggak boleh. Semua Nabi sudah jelaskan. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair radhiyallahu an. Orang-orang musyrikin, kaum musyrikin menanyakan, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Dijawab oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ajal iya. Artinya Nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tata cara buang air diajarkan oleh Nabi, nggak mungkin Nabi nggak mengajarkan tentang akidah, nggak mungkin. Gak mungkin Nabi gak kan mengajarkan tentang tauhid, gak mungkin. Gak mungkin Nabi tidak mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. gak mungkin Nabi gak ajarkan. Kalau tentang adab Nabi ajarkan, apalagi tentang tauhid. Yang ini harus disampaikan kepada manusia bahwa agama sudah sempurna. Nabi sudah jelaskan semuanya. gak ada lagi sesuatu yang baru dalam agama gak ada. Sudah dijelaskan sempurna agama ini. Makanya nggak boleh lagi orang menambah sesuatu dalam agama, nggak boleh. Sudah sempurna. Makanya ketika Imam Malik menyebutkan tentang orang yang mengadakan sesuatu yang bid'ah dalam agama ini, dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Apa? Khianat. Kalau ada orang melakukan perbuatan bid'ah baik dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah yang dia buat-buat maka dia telah menuduh Nabi Muhammad ini khianat karena apa Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua agama ini semuanya ketika ada orang menambah-nambah yang belum agama ini berarti dia merasa bahwa agama belum sempurna Nabi belum menyampaikan semua sehingga dialah sebagai seorang yang paling sempurna. Kenapa? Dia menambah agama ini. Ini sesat yang seperti ini. Makanya dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah fa inna Allah yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah yang dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yang baru dalam agama yang tidak dicontohkan Nabi, yang dia menganggap bahwa ini hasanah, dia mengadakan satu bid'ah yang dianggap ini hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat dalam risalah. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku tak cukup nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Ini perkataan jelas dari Imam Malik. Rahimahullah, Imam Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Yang dimuat oleh Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman ini sekarang pun nggak menjadi agama. sudah cukup agama ini dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW yang diamalkan oleh Nabi dan juga disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita ingat bahwa agama sudah sempurna, nggak boleh orang menambah-nambah yang baru dalam agama ini. Karena orang menambah yang baru dalam agama berarti dia apa? Menuduh Nabi Muhammad khianat. Sudah sempurna semua dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Sudah sempurna. Orang nggak boleh menambah-nambah dan nggak boleh mengadakan yang belum agama ini. Sudah sempurna. Kemudian lagi, yang harus kita ingat bahwa kita disuruh untuk mengikuti. Bukan mengadakan yang baru dalam agama. Kita disuruh untuk apa? Itiba. Jangan kita makan yang baru. Karena apa? Perbuatan bid'ah ini, ini berbahaya. Nabi sudah ingatkan Antum lihat di halaman 82. <clears throat> di halaman 82 dalam buku Syarah Aqidah Sunnah Jamaah. Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Beliau SAW telah menunaikan amanah dan menasihati umatnya. Kewajiban seluruh umat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena sebaik petunjuk petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sejak perkara adalah yang diadakan. Wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak berbuat bid'ah serta tidak mengadakan perkara-perkara yang baru karena setiap yang baru agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi bersabda sallallahu "Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jadi jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih dari Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah. Jadi setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang mengamalkan perbuatan bid'ah itu, maka amalnya diterima atau ditolak? Ditolak. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru agama kami yang enggak ada contohnya tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun Jadi enggak boleh orang mengadakan yang baru agama ini. Dan juga bid'ah ini akan membawa manusia ke ke neraka. Nabi mengancam, "Kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin benar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatan, kesatan tempatnya neraka. Dan juga Ibnu Umar menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah sesat meskipun manusia memandang baik. Jadi meskipun orang menganggapnya apa? Hasanah. Dan semua bid'ah itu sesat, nggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam nggak ada. Tidak ada. <clears throat> Anda perhatikan, di halaman 84 ini. Perhatikan. Nabi bersabda SAW, Kullu bid'atin dolala wa kullu dolatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatin neraka. Antum perhatikan di sini ada kalimat kullu dua kali. Kullu bid'atin wa kullu dolatin finnar. Saya ambil di bagian akhir, antum perhatikan. Wa kullu bolatin finnar. Setiap kesatan tempatnya neraka. Hadis ini sahih Imam Nasai dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kalimat setiap kesesatan tempat neraka, ada nggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Saya ulangi lagi. Ada nggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Tidak ada. Semua kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Ini kalimatnya kullu. Wa kullu Dolatin binar Setiap kesesatan tempatnya neraka. Artinya semua kesesatan tempatnya neraka nggak jangan sorga. Semuanya. Sekarang kita kembali lagi yang awal. Kalimatnya apa? Kullu kullu bid'atin dolala. Setiap bid'ah itu sesat. Artinya semua bid'ah sesat. Kalau untuk terakhirnya semua kesesatan neraka, untuk awalnya sebagian bid'ah itu sesat, sebagian hasanah. Dari mana pendapat ini? Kau berubah kalimatnya kan kulu sama-sama kulu. Semua kesesatan yang neraka, semua bid'ah juga apa? Sesat, nggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam tidak ada. Bahasanya sama, Nabi bersabda dengan bahasa apa? Bahasa Arab yang fasih. Dan Nabi tulus dalam menyampaikannya. Dipahami oleh para sahabat demikian. Para sahabat juga memahami tentang kalimat ini bahwa semua bid'ah adalah sesat. Makanya Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhu anhuma, kullu bid'atin dolala wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang apa? Baik atau hasanah bid'ah hasanah, tetap sesat. Ini penjelasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan anda perhatikan ketika orang berbuat bid'ah apa langsung mereka berbuat bid'ah yang besar tidak Awalnya apa? Kecil. Maka dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, bid'ah itu awalnya kecil, tapi lama kelamaan besar. Tum lihat penjelasan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarah Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Beliau wafat tahun 329 Hijriah. Beliau berkata, rahimahullah, jauhilah setiap perkara bid'ah sekecil apapun karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Demikianlah pula bid'ah yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara yang kecil dan remeh yang mirip kebenaran sehingga banyak orang terpedaya dan terkecoh. Lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya dan akhirnya mendarah daging lalu diyakini sebagai agama tanpa disadari. Pelan-pelan mereka menyelisih jalan yang lurus dan keluar dari agama Islam. Jadi wajib kita hati-hati. Jadi Imam mengatakan demikian Contohnya sudah ada di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu di Irak karena pemerintahan itu pindah yang tadinya awalnya khilafah Abu Bakar di Madinah, khilafah Umar di Madinah, khilafah Utsman di Madinah, radhiyallahu majma'in, kemudian ketika zamannya Ali pindah, itu di Irak. Karena Persia dan Romawi sudah ditaklukkan. Di tengah-tengah di sana. Di Irak. Nah, di zaman itu <clears throat> Abdullah bin Mas'ud sebagai ulama, sebagai imam ketika dia keluar datang para sahabat menjelaskan bahwa ada orang-orang di masjid itu mengadakan zikir. Bagaimana zikirnya mereka? Kata ya mereka bikin halakoh halakoh dipimpin oleh pimpinan halakohnya. Dikatakan sabi ucapkan subhanallah 100. Kabirumia ucapkan Allah akbar seratus Halilumia ucapkan la ilaha 100. Dipimpin. Apa yang kamu katakan? Kata sahabat-sahabat, kami menunggu fatwa engkau. Jadi mereka menunggu yang lebih alim. Yaitu Mas'ud sebagai imam kami nunggu pendapat engkau. Kenapa kak, engkau nggak suruh mereka untuk menghitung kesalahan mereka? Kami nunggu. Akhirnya sampai di masjid. Kemudian Ibnu Mas'ud melihat yang demikian. Ditegur dengan keras oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, kalian kenapa menghitung seperti ini? Para sahabat nggak ada yang contohkan demikian. Yang dijadikan dalil oleh Ibnu Mas'ud, sahabat nggak ada yang melakukan seperti itu, tidak ada zaman Nabi SAW. Nggak ada. Kenapa kalian nggak menghitung kesalahan kalian? Kata mereka, mereka menjawab, kami nggak mengendaki kecuali kebaikan. Kami nggak mengendaki kecuali kebaikan. Apa kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu? Wakam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang-orang yang mengendaki kebaikan tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian perawi hadis itu, ini hadis sahih diriwayatkan Imam Darimi dalam sunannya. Dikatakan bahwa orang-orang ini yang tadinya zikir 100, 100, 100 orang ini yang punya halako-halako zikir ini. Yang Nabi nggak contohkan, sahabat nggak mencontohkan. Akhirnya apa? Dia bergabung dengan khawarij. Bergabung, tadi cuma zikir aja. Zikir yang beda yang Nabi nggak contohkan. Zikir dianjurkan, tapi kaifiat dengan berjamaah dipimpin ini beda, Nggak ada contohnya. Zikirnya dianjurkan, tapi kaifiatnya dengan berjamaah nggak ada contoh dari Nabi SAW. Akhirnya apa? Bid'ahnya awalnya kecil, sedikit, kecil, remeh. Akhirnya apa? Dia lama-lama menjadi besar, kemudian dia bergabung dengan Khawarij dan memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khawarij ini sesat. Sebagian bahkan ulama mengatakan kafir. Karena Dia mengkafirkan para sahabat dan juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dikafirkan oleh mereka dan mereka mengkafirkan orang berbuat dosa besar dan memerangi Ali bin Abi Thalib perangi. Ini sesat. Jadi awalnya bid'ah itu kecil kemudian menjadi apa? Besar. Makanya hati-hati kita jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan bid'ah. Agama sudah sempurna kewajiban kita untuk apa? Ittiba. Ittiba kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafur rahim. Dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 31. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Saya Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita tinggal itiba. Mudah, nggak berat, nggak sulit. Tapi dengan orang mengadakan beda ini sulit bagi dia. Sulit bagi dia, menyusahkan dan menghabiskan biaya yang sekian banyak dengan bid'ah itu. Kemudian apa? Sesat. Rugi kalau kita sesat. Dan bid'ah itu dicintai oleh siapa? Oleh iblis. Makanya jangan sekali-kali kita berbuat bid'ah, jangan. Jauhkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang kecil maupun yang besar. Kita mengikuti sunnah Nabi SAW karena agama Islam sudah sempurna dan cukup. Kita mengikuti apa yang sudah ada dan ini merupakan jalan selamat yang membawa manusia ke sorga. Ya, setiap kalimat apa aja yang disebutkan tentang sorga, kita berusaha untuk melaksanakannya. Karena kita semua ingin masuk sorga. Kalau disebutkan tentang neraka, kita jauhkan. Beda ini Nabi menyebutkan dengan ancaman, ancaman neraka. Jauhkan, Yang dianggap remeh. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolatin finnar. Nabi sesungguhnya yang bersabda demikian setiap bid'ah itu sesat dan setiap bid'ah tempatin neraka. Ini ancaman. Bukan berarti orang berbuat bid'ah kita katakan tempatin neraka nggak boleh. Tidak boleh. Ini bentuknya ancaman. Nggak boleh kita mengatakan kalian berbuat bid'ah neraka nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Nggak boleh kita ucapkan demikian nggak boleh. Ini ancaman. Cuma kita ingatkan hati-hati kamu. Jangan kamu berbuat bid'ah ini kamu akan merasa bahwa kamu lebih baik dari Rasulullah SAW. Karena kamu sudah sempurna dan kamu lakukan sesuatu yang Nabi nggak contohkan, nanti lama kelamaan akan membawa kalian ke neraka. Jadi kita cuma memberikan peringatan. Ya sampai di sini dulu kajian kita. <coughs> Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan pada Al yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat dari beberapa poin yang penting yang dijelaskan dari buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. al Islam, selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543 dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan. Silakan kami coba sapa dari penelpon pertama 0218236543. Silakan dengan siapa dari mana? Dari hamba Allah di Sulawesi. Cuma tanya Ustaz tentang ya. Silakan Bapak. Menurut Ustaz eh, apa jamaah tablik itu seperti apa? Karena karena ini jamaah ya. ini kan Baik. buat buat apalagi ya. hal, hal yang tidak pernah dicontohkan, tapi mereka mengklaim ini pernah dilakukan oleh para sahabat itu dengan rum, dari rumah ke rumah mengutuk pintu mengajak orang. Baik, baik. Untuk sholat. Terima kasih Bapak di Sulawesi Barakallahu Fik atas pertanyaannya. Mungkin ada ulasan sedikit Ustaz, silakan. Ini pernah ditanyakan bahwa dakwah sudah kita bahas tentang dakwah bahwa Nabi sudah mencontohkan tentang dakwah yang Nabi dakwakan kepada umat ini. Yang pertama yaitu Nabi SAW mensyaratkan harus ilmu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhanallahi wa ma ana katakanlah jalanku dalam surah Yusuf ayat 108 ini jalanku aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan aku dan orang mengikuti aku dan maksudnya Allah dan aku tidak termasuk berbuat syirik syarat dalam dakwah itu harus punya ilmu <clears throat> Yang kedua, dakwah itu harus sampaikan kepada seluruh manusia. Mereka dikumpulkan atau bisa juga kita mendatangi mereka tapi melihat kepada maslahat. Artinya kita lihat kondisi orang ini berbeda-beda. Adapun dilakukan oleh sebagian jamaah atau dengan jama, istilahnya jamaah tabligh yang mereka hanya menyampaikan dan orang menyampaikan tanpa ilmu. Mereka keluar ada yang menyebutkan tiga hari juga ada juga mereka menetapkan empat puluh hari ini nggak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sahabat nggak pernah menetapkan harus tiga hari dan harus keluar nggak ada keterangan demikian adapun kalau disebutkan dengan dalil Quran Quran yang mereka bawa harus kita lihat bagaimana penjelasan para ahli tafsir dan nggak ada penjelasan tentang khuruj dalam Al-Quran yang ada juga jihad keluar untuk apa? Berjihad dengan Allah memerangi orang-orang kafir. Kalau dakwah yaitu harus orang berilmu tapi menetapkan tiga hari nggak ada keterangannya. Apalagi 40 hari. Jadi dakwah ini harus orang-orang yang berilmu. Karena jelas yang kita lihat dari mereka ini nggak punya ilmu, nggak punya ilmu. Yang berdakwah itu nggak punya ilmu sama sekali nggak punya ilmu. Nggak boleh. Syarat dalam berdakwah harus berilmu. Kalau orang nggak berilmu, ya lebih banyak mereka menyesatkan daripada memberikan petunjuk. Yang kedua seperti yang sudah saya jelaskan, bahkan tiga saya jelaskan, yang terakhir pada pekan yang lalu. Kalau yang bertanya punya bukunya, saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa dalam dakwah ini <clears throat> ada tiga syarat. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Antum lihat di bab yang terakhir, di poin 84. Yang kedua, salamatul manhaj. Kemudian yang ketiga, salamatul amal. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Orang berdakwah akidahnya benar. Yang kedua manhaj harus benar, selamatul manhaj. Yang ketiga juga amalnya harus benar, nggak boleh dia berbuat bid'ah. Nggak boleh. Nah, kalau kita lihat dari jamaah tablik banyak yang mereka lakukan dari perbuatan bid'ah. Belum lagi ya itiqad mereka yang menyimpang dari akidah mereka yang menyimpang. Jadi ini kekeliruan yang harus diingatkan dan disampaikan dengan cara yang baik agar mereka kembali ke jalan yang benar. Wallahu a'lam yang lain. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 untuk penelpon yang kedua. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Bagaimanakah kita agar terhindar dari perbuatan bid'ah dan perbuatan syirik itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami persilakan Ustaz. Nah, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari perbuatan syirik dan bid'ah. Ya untuk bisa terhindar dari perbuatan itu, ya kita harus belajar dulu. Itu yang paling penting kita belajar agama ini, Quran dan Sunnah ala pahmi salaf. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Jadi kepada seluruh yang hadir dan juga kepada seluruh pendengar Radio Roja dan juga pemirsa, pemirsa TV Roja yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Taala Antum berusaha bagaimana belajar agama yang benar. Datang ke masjid ilmu. Jadi nggak cukup dengan mendengarkan radio roja atau TV roja. Nggak cukup. Yang dikatakan ilmu itu datang ke masjid ilmu. Karena beda. Antum duduk di masjid ilmu dengan dengarkan radio atau mendengarkan TV beda. Kalau datang ke masjid ilmu, jelas kita duduk. Datangnya jalannya kita. Itu mendapatkan pahala. Ke masjid ilmu. Kemudian duduk di masjid Allah ini mendapatkan barokah. Dihadiri oleh malaikat. Dia itu malaikat. Didoakan juga oleh malaikat. Makanya harus datang ke mesir ilmu, belajar Quran dan Sunnah ala pahmi salaf. Kemudian yang kedua, kalau disebutkan belajar Quran Sunnah ala pahmi salaf, yang kedua cari guru yang benar. Ini faktor guru juga menentukan. Guru. Makanya dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadad dina Inna hadzal ilma dinun fanzuru aman takhuduna dinakum. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini agama. Fanzuru aman takhuduna dinakum. Adalah kalian melihat kepada siapa kalian belajar. kalian belajar kepada siapa? Gurunya siapa? Dia ngerti nggak akidah, ngerti nggak manhaj, ngerti nggak pemahaman yang benar. Itu dulu banyak yang membuat juga orang itu sesat. Ya yang pertama tadi, yang poin pertama tadi nggak belajar dia, ngikut orang banyak. Yang kedua, dia belajar sama guru yang nggak jelas, manhajnya nggak jelas, pemahaman yang nggak jelas. Seperti yang kita lihat sekarang banyak orang. Kan juga banyak juga orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf banyak juga. Tapi rakyatnya, akidahnya nggak benar, manhajnya nggak benar. Orang-orang hizbiyin, harokiyin dan yang lainnya nggak boleh. Kita kalau mau belajar lihat dulu dia dia ini dulu belajar kepada siapa? Dan apa kitab yang dikaji? Bagaimana pembahasan dia benar atau tidak? Lihat. Inna hadzal ilma din fanzuru amman takhuduna dinakum. Juga lihat bagaimana tentang ibadahnya. Sampai dulu orang kamu mau belajar lihat dulu dia. Ini orang ini benar enggak akidahnya, manhajnya benar atau tidak? Solatnya dilihat dulu, solatnya benar apa tidak? Solatnya dilihat. Kalau sholatnya baik, benar dia sholatnya, baru mereka duduk untuk belajar. Seperti itu. Enggak seperti sekarang orang. Dengar ceramahnya enak, retorikanya bagus, belajar. Akhirnya lama-lama apa? Sesat. Ada orang belajar kepada orang yang baru taubat. Gimana? Akal yang mana bisa terima? Apalagi syariat. Syariat juga nggak jelas terima. Orang baru taubat, nggak punya ilmu, orang datang dengerin ceramahnya. Ini orang bodoh. Belajar kepada orang yang alim, yang menguasai Quran sunnah, apa misalnya. Bukan kepada orang yang baru taubat. Bukan. Jadi ini harus nggak boleh kita belajar dengan al bidah, tidak boleh selama-lamanya nggak boleh. Bab Nabi bersabda SAW, "Inna min asyratis sa'a ayul tamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda kiamat yaitu orang belajar kepada ahlul bid'ah. Al asagir yaitu ahlul bid'ah. Nggak boleh kita belajar dengan ahlul bid'ah selama-lamanya nggak boleh. Jadi harus ini diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Barak dan juga yang lainnya dikatakan oleh Imam Abdul Barak bahwa al asagir yaitu ahlul bid'ah. Jadi yang pertama tadi kita harus belajar. Yang kedua cari gurunya yang benar. Yang ketiga juga kita harus dukung juga dengan mencari teman-teman yang soleh. Cari teman-teman yang baik. Nah sekarang kadang-kadang dianggap ya nggak apa-apalah. Dia kan juga tokoh, dia juga dai. Kita gabung dengan mereka. Ini awalnya sepertinya baik gitu. Ingin bersatu dengan semua orang. Tapi lama-kelamaan gimana? Bisa nggak keluar dia? nggak bisa keluar. Akhirnya gabung dan membenarkan perbuatan bid'ah mereka. Ini yang terjadi sekarang. Orang gabung dalam kelompok-kelompok dan sudah saya jelaskan tentang maukif ahlu sunnah terhadap ahlul bid'ah bagaimana. Ketika dia gabung dengan kelompok-kelompok pengajian ahlul bid'ah, kumpulan ahlul bid'ah, akhirnya apa? Dia membenarkan bid'ahnya atau mengingkari bid'ahnya? Membenarkan akhirnya. Lama-kelamaan dia ikut. Maka ibu yang bertanya dan juga kepada semua yang hadir dan juga semua pendengar dan pemirsa TV Roja, jangan ikut dalam pengajian-pengajian bid'ah nggak boleh. Nggak boleh gabung dengan mereka. Nggak bisa. Mereka disuruh ngaji sama kita juga nggak mau. Kok kita gabung dengan mereka? Nggak boleh. Mereka lebih dah suruh ngaji nggak bakal mau dengan kita. Nggak bakal mau. Tapi tetap kita mendakwakan mereka harus mendakwakan. Dakwah lebih bidah tetap dakwah. Tapi gabung kumpul dengan mereka tidak. Kalau dakwah bisa kita dakwah. Dan dakwah nggak mesti kita ceramai karena mereka para dai sebagiannya. Bisa ketika ketemu di mana gitu kita ingatkan dia. Atau mungkin ketika haji umroh kita ketemu kita ingatkan dia. Atau di mana? Tapi gabung sengaja kumpul dengan mereka tidak boleh dalam Islam, nggak boleh. Atau datang ke hadir di pengajiannya al bidah tidak boleh. Karena sama juga menuntut ilmu. Sedangkan kata Nabi SAW tidak boleh belajar kepada Ahlul bidah ini sabda Rasulullah SAW, nggak boleh. Itu yang, yang ketiga, jadi harus perhatikan, nggak boleh kita duduk dengan al bidah, nggak boleh bermajlis dengan al bidah, nggak boleh juga kita gabung dengan al bidah, nggak boleh hadir pengajian al bidah selama lamanya nggak boleh. Lagi perkumpulan-perkumpulan mereka nggak boleh. Yang keempat, <clears throat> yang harus kita perhatikan supaya kita terhindar dari perbuatan syirik dan bid'ah, yaitu kita harus baca buku-buku yang bermanfaat. Buku-bukunya harus lihat itu. Harus kita betul-betul seleksi bukunya. Yang mana buku al-sunnah, yang mana buku al-beda, jangan dibaca. Dari buku juga banyak menyebarkan virus syubhat kepada kita. Termasuk buku juga jangan antum baca di media sosial itu. Itu banyak syubhatnya, banyak juga fitnahnya, banyak juga kesesatannya banyak. Gitu. Kadang orang baca akan penasaran. Oh, ini bagus nih omongannya, masya Allah. Nggak tahunya sesat. Ingat bahwa syubhat itu luar biasa indahnya. Tapi hati manusia lemah. Kata Imam Adabi, al-qulubu dha'ifa wa syubah khattafa. Hati manusia lemah dan syubhat itu menyambar. Jadi baca yang kita lihat itu perhatikan itu. Karena nggak bisa kita nggak bisa kita seleksi yang di media sosial. Bahkan kadang-kadang yang nulis juga doktor. Doktor. Kita pikir, wah ini bagus ini. Bahasanya indah, katanya menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia dari siratul mustaqim. Makanya kita hati-hati. Makanya kita tanya kepada guru kita yang betul-betul tahu tentang akidah yang benar mana yang tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Antum lebih banyak sibukkan dengan baca Quran. Baca tafsirnya, baca hadis Nabi daripada antum baca media sosial. Tidak ada manfaatnya. Ada sedikit manfaatnya, tapi yang banyak tidak manfaat. Dan banyak juga orang-orang yang berusaha untuk mengadu domba banyak di situ. Yang menyebarkan syubhat sangat banyak, bukan sedikit. Hati-hati. Karena ada orang-orang yang dia nggak belajar, nggak ngaji, nggak duduk masih ilmu, tapi apa? Bacanya apa? Di media sosial. Jadi Ustadz Google. Ini rusak, rusak yang seperti ini. Nauzubillah. Ini menyesatkan manusia nantinya belajar Quran, baca Quran setiap hari, baca hadis Nabi setiap hari, selamat. Insya Kalau nggak paham tanya kepada guru. Kemudian yang terakhir yaitu cari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Kalau kita mau terhindar dari bid'ah, cari teman yang soleh. Teman betul-betul yang sunnah, yang mengajak kita kepada sunnah dan menjauhkan perbuatan. Jangan berteman dengan ahli bid'ah. Artinya dakwah tetap kepada mereka, tapi jadikan dia sahabat karib nggak boleh, nggak boleh. Ini untuk kita selamat, karena jalan selamat itu betul-betul panjang dan jauh perjalanan selamat. Sedangkan kesyirikan, bid'ah, kesesatan cepat sekali. Karena setan berusaha bagaimana menyesatkan manusia semuanya. Dan kita wajib berhati-hati jangan sampai kita sesat. Ya mungkin satu lagi pertanyaannya. Baik. Terima kasih Ustaz Jazakallah khairan. Pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa dilarang bagi kita untuk taklid buta kepada nenek moyang, Ustadz Habib Kiai dan yang lainnya tanpa hujah. Lalu bagaimanakah penjelasan hadis al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan bersama senior atau orang tua kalian? Bagaimanakah mengkompromikan antara larangan taklid dengan mengikuti petunjuk Rasul dengan menggapai keberkahan bersama senior kita? Terima kasih Ustadz jazakallah khairan, barakallahu eh, larangan tentang taklid tetap memang tidak boleh kita taklid. Kita diperintahkan untuk ittiba. Enggak boleh kita taklid. Dan di buku ini juga saya sudah jelaskan di dalam syarahnya supaya kita ini selamat. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang kemudian dia taklid, akhirnya dia sesat. Jadi beda antara taklid dengan ittiba. Beda. <clears throat> Antum lihat di halaman 68 halaman 68 dalam syarah akidah sunnah wa Jamaah. Jadi perbedaan antara taklid dan itiba Dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal itiba adalah seorang mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. itiba itu mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian itiba menerima riwayat berdasarkan hujah sedangkan taklid menerima yang berdasarkan pemikiran logika semata. Itu taklid. Dikatakan juga oleh Imam Ibn Khuwais Mindat Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 390 Hijriah. Kata beliau, makna taklid secara, secara syar'i adalah merujuk kepada perkataan yang tidak ada hujah, tidak dalil dari orang yang mengatakannya. Dan makna itiba mengikuti apa yang berdasarkan hujah dalil yang tetap. Itiba diperkenalkan dalam agama, namun taklid dilarang. Jadi definisi taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi dengan dalil. Kemudian eh, penjelasan tentang ini dalam kita beragama ikuti dalil Quran nggak boleh taklid. Adapun hadis Nabi SAW al barokatu ma'akabirihim barokah bersama orang yang lebih tua akabir yang lebih tua yang lebih berilmu yang lebih berpengalaman ini nggak bertentangan barokah bersama artinya <clears throat> kita duduk bersama mereka bertanya kepada mereka yang lebih tahu tentang ilmu, lebih paham tentang ilmu, lebih pengalaman dalam dakwah, tanya. Tapi kita nggak taklid dan nggak fanatik, nggak boleh taklid, nggak boleh fanatik. Kita mengikuti keterangan yang beliau sampaikan. Keberkahan itu bersama jelas yang lebih tua. Ini sabda Nabi SAW. Al barokatu ma'akabirihim. Barokah bersama yang lebih tua, yang lebih berilmu, yang lebih pengalaman. Itu barokah. Bab Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang sesat dan tentang khawarij. Nabi menyebutkan bagaimana? Hudathaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang masih muda-muda. Khawarij ini, mereka apal Quran, apal Quran. Tapi masih muda-muda. Sufahaul ahlam. Mereka orang-orang yang bodoh. Muda umurnya dan bodoh. Jadi beda dengan orang-orang yang akabir, yang barokah ma'akabirin mereka lebih tahu tentang ilmu, lebih menguasai tentang ilmu, lebih menguasai dalil, kemudian juga lebih banyak pengalaman dalam dakwah. Kita boleh bertanya tentang pengalaman dalam dakwah. Nggak ada masalah. Bukan yang kita taklid. Kan pengalaman itu penting juga kita ngambil pelajaran. Bagaimana yang mereka alami dalam dakwah ini. Tapi kita tidak fanatik dan juga tidak tidak taklid. Yang kita ikuti dalil yang disampaikan oleh beliau. Tapi kita berkumpul bersama orang-orang yang lebih tua, yang lebih pengalaman, yang berilmu, itu barokah. Kenapa barokah? Nabi yang bersabda susah. Nabi, bukan rokyu kita, bukan pendapat kita. Nabi SAW mengatakan, al-barokatu ma'akabiri. Barokah bersama yang lebih tua. Kalau Nabi sudah sebutkan demikian, kita ikuti hadis Nabi SAW. Barokah, berkumpul bersama yang lebih tua. Bukan jalan sendiri. Ketika orang berjalan bersendiri dalam dakwah, yang banyak sesat. Kenapa? Yang akan timbul menurut dia, menurut pendapat saya, kenal baiknya tanya dulu kepada yang lebih tua. Atau kumpul bagaimana nih? Tentang pendapat ini. Supaya apa? Supaya kita selamat. Kita pengen selamat. Dan kita kepengen masuk surga. Supaya kita nggak salah. Tentunya barokah bersama yang lebih tua. Tentunya yang tahu tentang akidah yang benar. Manhaj yang benar. Pemahaman yang benar bukan barokah. Bersama yang tua artinya orang-orang tua yang nggak ngerti apa-apa. Bukan. Bukan nenek moyang tadi sudah kita sebutkan, nggak boleh kita jadikan dalil nenek moyang. Barokah bersama yang tua artinya orang-orang yang alim, yang paham tentang Quran dan Sunnah, ala fahmi salaf, yang mereka sudah pengalaman dalam dakwah, kita kumpul bersama mereka. Itu manfaat. Kita petik ilmunya mereka, petik juga pengalaman mereka untuk dakwah kita. Ketika kita merasa bahwa kita lebih pintar, lebih alim, bersendiri, akhirnya yang terjadi sesat dan itu banyak yang sudah diingatkan yang kemudian sesat Jangan. Kita ingin jalan terus di atas siratul mustaqim sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tapi tetap bukan berarti yang barokah itu eh, yang akabir itu berarti dia maksum tidak. Mereka juga manusia, bisa salah. Tapi Nabi mengatakan untuk kumpul bersama mereka itu manfaat. Datangi mereka, duduk bersama mereka itu manfaat. Karena yang bersabda Rasulullah SAW as-sadiqul masduq. Ya sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita pahami dengan benar, kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat memahami dan mengamalkannya dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah di atas Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salam Kurang lebihnya saya mohon maaf. nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته